Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa ra'akum. Sebelum kita selesaikan atau lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, syarah hadis yang ke-29. Na'am barakallahu fikum, mungkin di antara antum ada yang mustoran tafadhal eh, kemarin sudah siap insyaallah? Belum antum sudah siap? Bismillah. An ummil mukminin. An ummil mukminin Ummi Abdullah muttafaqun alaih. Man amila man amila amalan laisa laisa alaihi amruna Ewan na'am barakallahu fikum. Antum sudah siap hadisnya? Bismillah. An Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibni Khattab radhiyallahu anhu Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Buniyal Islamu ala khamsin syahadatan an la ilaha syahadat syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa tahujja wa tahujj wa tahajjil baiti ini in hatau wa tahujjal baiti ah. wa tasumi ramadan jangan dicampur-campur dengan yang kemarin ya Ayo ulangi, bunyal Islamu. Bunyal Islamu ala khamsin. Sahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa <clears throat> wa tahujjal baiti wa ta wa hajjal bait wa hajjal baiti wa tasawmi ramadan wa sawmi ramadan wa tasawmi wa sawmi ramadan wa sawmi ramadan muttafaqun alaihi. Naam, ahsan barakallahu fikum. Eh, hadis yang kelima siapa lagi yang antum sudah siap? Yang kelima bismillah. Naam barakallahu fikum. Ya, insyaallah yang lainnya Nah, barakallahu fiikum hafizakumullah, menyusul ya. Nah. Kita lanjutkan barakallahu fiikum penyelesaian penjelasan Syekh Shalal Fauzan terhadap hadis yang ke-29. Kita lihat di sini. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah taala wa ra'ahu kata beliau di sini, falisanul khatirun jiddan." Maka lisan itu bahaya sekali. Sampai-sampai kemarin bagaimana Rasulullah ucapkan kepada Mu'ad bin Jabal, Sakilat ummuka ya Mu'ad. Nah, alangkah menyedihkan engkau kehilangan ibu wahai Mu'ad. Maksudnya itu perkara ini perkara yang sangat besar gitu ya. Perkara yang sangat besar. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan wa hal yaqubun nas fin nari ala wujuhim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah manusia itu dimasukkan ke dalam neraka wajah-wajah mereka atau lubang-lubang hidung mereka melainkan sebabnya karena apa? panen atau hasil panenan daripada lisan-lisan mereka. Jadi lisan ini sangat berbahaya sekali. Jangan sampai kita berucap kemudian tanpa kita mengendalikan dengan dalil sehingga apa? nanti ucapan tersebut akan mengakibatkan keburukan dan juga kecelakaan. Kita lihat di sini, wa li hadza haddara minhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dari lisan tersebut. Fayajibu 'alal muslim an yahdhara minal kalam wa la yatakallamu illa bihaqqin. Masyaallah. Maka wajib atas seorang muslim untuk berhati-hati dari suatu ucapan dan hendaknya dia tidak berucap kecuali dengan benar. Kecuali dengan benar dan jujur sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, Bertakwalah kalian semuanya kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang sadidan dan shawaba, ucapan yang jujur, yang benar. Naam. Wa la yatakallamu illa fi kalamin yuhtaju ilaihi wa yufidu lidinihi wa dunyah. Dan hendaknya seseorang tidak berbicara kecuali dengan ucapan yang memang dibutuhkan dan memberikan faedah terhadap dunia dan agamanya. Wa yatruku fudulal kalam dan hendaknya menghindar meninggalkan apa ucapan-ucapan yang tidak ada faedahnya alladzi laisa lahum minhu faedah ucapan yang tidak ada faedahnya maksudnya bagaimana jangan memperbanyak sanda atau gurau paham ya canda tidak masalah gurau tidak masalah tapi jangan berlebihan oleh karena itu kalau sampai berlebihan apalagi membuat tertawa dengan apa kebohongan tidak dengan kejujuran itu sangat berbahaya sekali. Na'am barakallahu fikum. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, "La tuksil dhahik, fa inna kasratadz dhahik tumitul qalb." Artinya apa? Jangan kalian banyak tertawa. Karena sesungguhnya banyak tertawa itu bisa membuat hati itu mati. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Namun senda gurau atau bermain-main atau canda itu diperbolehkan sesuai dengan kadarnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kisahnya sudah kami ulang berkali-kali. Pernah suatu ketika beliau bertanda, tapi tandanya jujur gitu loh ya, yaitu mengenai wanita yang apa? Wanita yang tua tidak masuk surga. Rasulullah mengatakan kepada seorang wanita tua saat itu ajuz, ajuz perempuan tua, la yadkhulul jannatal ajuz. Tidak akan masuk surga perempuan tua. Akhirnya perempuan tua tadi menangis. Menangis. Setelah menangis Rasulullah mengatakan lima tabukik. Semakna itu ya, kenapa engkau menangis? Akhirnya perempuan tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau mengatakan bahwasanya tidak ada perempuan tua di surga." Rasulullah mengatakan, "Benar, memang enggak ada. Di surga semuanya menjadi apa? Wanita-wanita yang usianya muda. Semuanya gadis, enggak ada janda di sana." Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alnahunna abkara." Itu dalilnya. Akhirnya setelah itu terdiam wanita tadi. Maksudnya Rasulullah itu tandanya enggak bohongan gitu loh, beneran. Surga itu enggak ada perempuan tua gitu ya. Nah, waja'alnahunna abkara. Kami jadikan mereka para wanita di surga abkar. Atau apa itu abkar? Gadis. Surga itu enggak ada janda, gadis semuanya di sana itu. Nah, barakallahu fikum. Naam. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Fa kaifa bil kalamil muharram wal kalamil fahish? Maka bagaimana dengan ucapan yang haram dan ucapan yang keji? Hada asyaddu wa akhtaru 'alal insan. Inilah yang lebih dahsyat, yang lebih berbahaya atas manusia. Maksudnya ucapan yang haram, ucapan yang keji. Hindari barakallahu fikum ucapan-ucapan yang mengandung unsur apa barakallahu fikum. Nam, eh, tidak bagus, ucapan kotor. Nam, barakallahu fikum atau yang semisalnya. Hindari. Kalau rawahu termini, Al-Imam termini siapa namanya? Muhammad bin Isa Abu Isa, na'am barakallahu fikum asan. Rawahu Tirmizi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam at tirmizi fi Jami'ihi. at tirmizi huwa ahadu ashabus sunan al-arba'. Imam at tirmizi merupakan salah satu pemilik kitab sunan yang empat. Siapa pemilik sunan yang empat? Kita lihat Sunan at tirmizi Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Ini dikenal dengan ashabus sunan. Jadi kalau antum melihat suatu hadis kok rawahu ashabus sunan berarti empat ini. Paham ya? Sunan Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Mahum salah ya ashabus sunan. Nah, kemudian kalau nah barakallahu fikum rawahul khamsah ditambahkan al-Imam Ahmad bin Hambal. Paham ya? Kalau Ashabus Sittah tambah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fi azza azban jalla kita lihat sini, hadil kutub yuqalu laha as-sunan al-arba'. Kitab-kitab ini dikenal dengan apa? Enam kitab sunan yang empat. Wa Tirmidzi huwal imam al-masyhur min talamidzi al-Imam Ahmad, masyaallah. Al-Imam Tirmidzi merupakan salah satu imam yang masyhur yang mana beliau termasuk salah satu murid daripada Imam Ahmad. Jadi Imam Tirmidzi termasuk salah satu murid Imam Ahmad. Naam. Wa mimman akhadha 'anil Imam Ahmad wa 'anil Bukhari. Dan termasuk orang yang mengambil hadis dari Imam Ahmad dan juga Imam Al-Bukhari. Wahwa Imam jalil. Imam Trimidi adalah imam yang mulia. Wa muhadithun masyhur dan juga muhadis yang terkenal. Wa kana kafifal basar rahmahullah dan beliau barakallahu fikum saat itu dikenal dengan apa? Nah barakallahu fikum nam ada sesuatu pada pandangannya. Kafif itu bisa diartikan mungkin pandangannya sangat tajam atau Nah, barakallahu fikum ada penyakit pada pandangannya. Naam, barakallahu fikum. Yang jelas beliau adalah seorang imam yang mulia. Imam yang mulia. Naam. Ashabus sunan min ashabis sunan. Qauluhu wa qala hadithun hasanun sahih. Kemudian beliau mengatakan hadisnya ini hadis hasan yang sahih. Kaifa yakunu hasanan wa sahihan? Sudah kami bahas. Terkadang hadis itu adalah yang sahih, paham ya? Sahihun, sahihun ada ihtimal. Sahihun li dzatihi, sahihun li ghairihi. Tapi kalau hasanun sahih itu ihtimalnya imah hasanun. Nam li dzatih sahihun li ghairih. Apa maksudnya ya? Nam hasanun hasanun li dzatih sahihun li ghairih. Karena semakna, ya enggak? Hasan li dzatih itu naam barakallahu fikum itu sebenarnya apa? Kalau dikumpulkan jalan-jalannya menjadi sahihun li ghairih. Paham itu ya? Naam seperti itu. Dhaifun munjabir, hadis yang dhaif yang lemah masih bisa dikuatkan dengan berbagai macam jalan yang ada dikuatkan syawahid dan mutabaah yang lainnya naik menjadi apa? hasan li Pembahasannya dalam ilmu mustalah. Kita lihat sini barakallahu fikum. Kaifa yakunu hasanan wa sahihan? Bagaimana? Hadis kok hasan dan sahih itu bagaimana? Wal Hasan hasanu aqallu darajatan minas sahih. Sedangkan hadis hasan itu derajatnya lebih rendah daripada hadis sahih. Sudah kita lewati pembahasannya dalam ilmu mustalah yang membedakan antara hadis hasan dengan hadis sahih mengenai apa kekuatan hafalannya. Paham ya? Jadi perawinya di dalam hadis sahih ayyakun rawi mausufan bidabti at-tam. Kita lewati kan? Perawinya disifati dengan apa? Memiliki kekuatan hafalan yang sempurna. Mahum. Tapi kalau hadis hasan, na barakallahu fikum ayyakun rawi na barakallahu fikum mausufan binaqsidzabti jadi perawinya disifati dengan apa? Hafalannya kurang kuat seperti hafalan yang dimiliki oleh perawi hadis sahih. Bedanya di situ saja. Ya? Nah, kekuatan hafalan tadi. Naam. Kita lihat lian al-hadis darajatun karena hadis itu bertingkat-tingkat. As-sahih, tsumma al-hasan, tsumma ad-dha'if. Hadhihi darajatul ahadis. Inilah tingkatan-tingkatan hadis. Wa illa zaman dahulu barakallahu fikum yang ma'ruf yang dikenal cuman Sahih, dhaif. Paham ya? Sahih, dhaif. Ternyata muncullah para muhaddisin belakangan yang mereka sudah mengetek dan meneliti. Ternyata sahih pun ada sahih li dhatih sahihun li ghairih. Hasan pun ada hasan li dhatih hasan li ghairih. Nah, barakallahu fikum pembahasannya dalam kitab Al-Mustalah. Kita lihat di sini. Wa qalu hadithun hasanun sahih, hada istilahun At-Tirmidzi khassah ini istilah khusus yang memiliki istilah seperti ini adalah Imam Trimidi. Seringnya atau jumpai dalam kitab-kitab mungkin yang dinukilkan oleh al-Imam Ibnu Katsir dalam apa? Tafsir beliau terhadap Al-Qur'an Al Karim, beliau sering nukilkan rawahu Trimidi wa qala haditsun hasanun sahih. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Nah, istilah hasanun sahih ini adalah istilahnya al-Imam At-Tirmizi secara khusus. Qalu mereka mengatakan memaknakan ucapan Imam Tirmizi ini hasanun min tariqin wa sahihun min tariqin ya enggak? Hasan dari satu jalur, sahih dari jalur yang lain. Mungkin dia hasan li dzatihi, sahihun li ghairi Naam. huwa rawahu min tariqain. Bisa jadi hadis ini diriwayatkan dari dua jalur. Tariqin sahihin takamalat fihi syurutus sihhah. Jalur pertama yang namanya hadis itu kan macam-macam jalurnya ya. Kadang melalui jalannya si fulan atau si alan sehingga terkadang satu hadis nah memiliki beberapa jalur. Nah, ini kemungkinan besar kata para ulama ketika Imam Tirmidzi mengatakan hasanun sahihun itu berarti hadisnya memiliki dua jalur. Kita lihat. Jalur yang pertama tariqin sahihin takamalat bihi syurutus sihah. Jalur pertama jalan yang sahih yang apa? syarat-syarat hadis itu sahih telah sempurna di situ. Sudah kita lewati kan? Syarat dikatakan hadis sahih itu ada berapa syarat? Ada berapa syarat Abdul Aziz? Lima syarat. Pertama, hadis sahih ada lima syarat. Sudah kita lewati dalam Nah barakallahu syarah al-Baiquniyah. Pertama, ayyakuna sanadu muttasilan, syaratnya bersambung, bukan munqati' wala muhdal wala wala syai', tapi bersambung sanadnya. Mulai dari awal dari haddatsana fulan, haddatsana alan sampai akhir sanad, sampai kepada Rasulullah SAW bersambung, muttasil. Pertama, kedua Abdurrahman Naam Hasan ayyakuna rawi mausufan bil adalah. Perawinya hendaknya disifati dengan adalah, apa itu adalah Ihsan? Mustaqimus sirah. Seorang perawi disifatnya adalah itu kalau mustaqimus sirah, jalan hidupnya lurus. Seseorang memiliki kriteria jalan hidup lurus itu bukan berarti enggak punya dosa sama sekali. Itu keliru definisinya. Mustaqimus sirah itu definisi, definisinya apa? Maksud daripada mustaqimus sirah? Naam, yaitu seorang perawi yang apa? mustanibun 'anil kaba'ir wala mustir 'ala saghair. Yaitu seorang perawi yang apa? Yang menjauhkan diri dari dosa-dosa besar dan tidak terus-menerus di atas dosa kecil. Itu dinamakan apa? Jalan hidupnya lurus. Adapun yang mendefinisikan seorang perawi memiliki sifat adalah adalah perawi yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali, itu definisinya keliru karena manusia tidak ada yang maksum. Na'am barakallahu fikum. Kemudian sifat yang ketiga yang ketiga apa? Naam ayakun rawi mausufan bidabti attam. Perawinya memiliki apa? Disifati dengan kekuatan hafalan yang sempurna. Baik hafalan secara apa? Dabtu as-sadr ataupun dabtu al-kitabah. Kekuatan hafalan yang muncul dari dada yang dihafal atau kekuatan hafalan dari apa? Tulisan yang dia catat sama persis seperti yang dia sampaikan. tidak berubah sama sekali. Karena terkadang seorang perawi dikatakan dhaif lemah, itu sebabnya terkadang apa? Bisa jadi tulisannya. Dia punya sekretaris, paham ya? Seharusnya yang dia ambil ilmu itu namanya Mahmud, haddatsana Mahmud. Sekretarisnya nulisnya Muhammad. Haddatsana Muhammad. Inilah pengaruh terkadang. Jadi sekretarisnya terkadang pengaruh, mempengaruhi hadisnya yang semula sahih jadi dhaif. Nah, barakallahu fikum. Ya mungkin karena apa? Perawinya tidak terlalu menjaga nan tulisannya dan misalnya Allah musta'an. Nah, yang jelas itu semuanya disebutkan dalam kitab Mustalahul Hadis. Kemudian yang keempat yang keempat ya, ya yang ikut mustalah yang keempat apa? Antum? Ah Yusuf? Abdullah? Ada lima syarat. Yang keempat apa? Ayah Husain. Naam, ayyakun al-haditsu khalian min al-illah al-qadhihah hadisnya itu kosong dari penyakit yang bisa merusak. Karena penyakit hadis ada juga ternyata. Paham ya? Kalau ada penyakit yang merusak hadis, hadisnya nanti bisa jadi dhaif. Allah musta'an. Kalau dhaifnya dhaifun jiddan, tidak bisa lagi dijadikan hujjah. Naam. Kemudian yang terakhir yang kelima, Awa sanadu khalian minasudud sanatnya itu kosong dari apa? Keganjilan. Paham ya? Jadi kalau sanatnya itu kok ganjil, syad misalkan barakallahu fikum, perawinya ganjil, riwayatnya ganjil, itu nanti masuk dalam kategori apa ciri sini hadis dhaif. Nah, sudah kita lewati pembahasannya mengenai definisi riwayat yang syadz atau hadis yang syadz. Mohon insyaallah ya. Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fillah, azza wa jalla, Kita lihat berikutnya. Kemudian jalan yang kedua watariqun watarikin hasan. Ini jalan yang kedua, jalan yang hasan. Wa huwa ma rawi, ya kan? Ini. Yaitu hadis yang bagaimana jalur atau jalan yang perawi itu ringan kekuatan hafalannya. Yang bedakan ini. Kalau hadis sahih itu apa? Dabtu atam, kekuatan hafalnya sempurna. Kapan saja diminta dia langsung haddatsana fulan, haddatsana alan persis sebagaimana ketika dia apa? at-tahammul mengambil hadis sama persis ketika dia ada menyampaikan hadis itu namanya apa? Adab at-tam. Tapi yang kedua ini yang bedakannya apa? ma khaffadabtur rawi yaitu yang kekuatan hafalan perawi itu ringan. Maksudnya bagaimana? Tidak sekuat kekuatan perawi yang hadis sahih tadi itu. Paham maksudnya? Naam fayakunu hasanan maka menjadilah hadis itu hasan amma sahih fayakun rawi tamad masya Allah, jelasin di sini juga adapun sahih maka apa perawi itu sempurna kekuatan hafalannya jadi dia kapan saja diminta langsung eh, enggak ada yang namanya enggak e, ada langsung ini termasuk apa keutamaan tersendiri enggak setiap orang seperti itu bisa karena para ulama terdahulu itu kalau kita lihat enggak ada bandingannya dengan kita sekarang ini Zaman dahulu mereka menghafal sekali bertemu majelis itu, walaupun yang disampaikan misalkan hadisnya banyak langsung hafal. Haddatsana fulan, haddatsana haddatsana alan, langsung sama sanatnya. Coba bayangkan kisah siapa itu? Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari saat itu ketika na barakallahu fikum beliau diuji 10 orang enggak sembarangan. Ujiannya itu berat kalau menurut kita berat sekali itu. Yaitu apa? Mereka penasaran kita uji. Imam Bukhari ini katanya muhaddis, kita uji. Masing-masing 10 orang ini mendatangkan sepuluh hadis dibolak-balik sanatnya. Dibolak-balik sanatnya enggak sembarangan. Nah, jadi total berapa hadis? 100 hadis. Karena sepuluh orang yang nguji. Masing-masing orang membawakan berapa? Sepuluh hadis yang dibolak-balik sanatnya. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya apa? Al-Imam Al-Bukhari setiap kali hadis dibacakan oleh perawi tadi itu atau orang tadi itu mengatakan la adri atau wallah alam. Aku enggak tahu. Aku nggak tahu sampai selesai beliau cuma mengatakan aku nggak tahu. Akhirnya mereka berbicara bagaimana ini katanya muhaddis kok bilang nggak tahu. Maksud Imam Bukhari aku nggak tahu kalau sanadnya seperti ini. Yang aku tahu sanad yang kamu sebutkan diulang lagi Imam Bukhari. Ini keliru sanadnya yang benar seperti ini. Paham belum? Jadi 100 tadi bolak-balik tadi itu sama Imam Bukhari diulangi lagi yang salahnya plus dibenarkan lagi. Paham ya? Disebutkan yang benar seperti ini, ini keliru. Yang benar seperti ini, ini keliru. Yang benar seperti ini. Akhirnya mereka mengakui keimaman al-Imam Al-Bukhari. Sudah tidak diragukan lagi. Sampai-sampai beliau digelari dengan apa Imam Bukhari? Jabalul Hifdz, gunungnya hafalan. Enggak sembarangan. Berapa hadis yang beliau hafal? Tiga ribu, tiga ribu masih sedikit. Eh, ingat enggak? Antum, Khalid? Eh? 300 ribu. Eh, sebutkan dalam terjemahnya itu ahfadu mi'ata alfi hadithin sahih wa mi'atai alfi hadithin ghair sahih. Aku menghafal 100 ribu hadis yang sahih dan 200 ribu hadis yang tidak sahih. Imam Bukhari. Nah, beliau menghafal yang enggak sahih aja beliau hafal. Eh, bukan berarti karena untuk, untuk bukan tapi untuk mengecek, meneliti biar orang enggak tertipu. Paham ya? Padahal yang antum selama ini baca atau melihat dalam sahih Bukhari itu belum ada nilainya ya dalam artian belum ada lebih dari 100 ribu gitu ya nah berarti ada yang belum disebutkan gitu loh cuman di dalam Sahih Bukhari itu sangat ketat sekali syaratnya eh, syaratnya sangat ketat sekali nggak sembarangan Imam Bukhari pun apa setiap kali mau meletakkan hadis itu sholat dua rakaat terlebih dahulu bayangkan Masya Allah sholat setiap eh, mau meletakkan hadis sholat dua rakaat terlebih dahulu ternyata hingga saat ini diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala maksudnya Imam Bukhari sangat berhati-hati sekali Syaratnya dalam Sahih Bukhari itu masing-masing perawi haddatsana fulan, haddatsana alan, syaratnya ketat. Dua syarat yang beliau cantumkan di situ. Pertama, masing-masing perawi itu hendaknya sezaman. Paham ya? Nah, sezaman dengan yang dia mengambil hadis berikutnya. Kemudian apa? Disyaratkan sama beliau apa? Na'am barakallahu fikum saling bertemu. Bukan sezaman saja, saling bertemu. ya, Ketat sekali kan? Nah, kalau Imam Muslim intinya sezaman. Walaupun tidak sampai bertemu tapi memungkinkan untuk bertemu. Jadi syaratnya Imam Bukhari lebih ketat. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza nazakumullah. Kita lanjutkan itu sekedar selingan faedah bahwasanya perbedaan antara hadis sahih dengan hadis hasan itu mengenai apa? kekuatan hafalan perawi. Kalau perawinya kekuatan hafalan sempurna, berarti itu termasuk salah satu syarat hadis sahih. Kalau seorang perawi hafalannya ringan, lebih rendah, tidak sempurna seperti yang pertama, maka itu merupakan ciri-ciri apa? Perawi hadis yang hasan. Hada min sahih. Ini merupakan syarat-syarat hadis sahih. Fa idza khaffa dhabtuhu ma'a wujudi baqiyatus syurut sara al-haditsu hasanan masyaallah. Apabila kekuatan hafalannya itu ringan, bersamaan masih ada syarat-syarat yang lain yang terpenuhi, maka hadisnya dikatakan hasan wala yakunu dha'ifan. Hadisnya enggak dikatakan dhaif, wa ma yakunu hasanan baina sahih wa baina dha'if. Akan tetapi hadis tersebut dikatakan hasan antara sahih dan antara dhaif. Naam. Wa istilah istilahu Tirmizi. Ini istilahnya aliman imam at secara khusus. Jadi antum sudah ada jawabannya. Kalau jumpai artikel atau tulisan Imam Bukhari mengatakan hadithun hasanun sahih itu ihtimalnya kemungkinan besarnya hadis tersebut ada dua jalur. Jalur pertama dari jalur yang sahih, jalur kedua jalur yang hasan. Walaupun para ulama masih ada yang menjelaskan yang lainnya, kemungkinan besar itu hasanun. Naam li dzatihi sahihun khairi. Ya tidak jauh beda juga ya. Naam. Kita lihat sini, wa illa fal muhaddithun qablahu yuqassimun al-hadits ila qismain. Imma sahihun wa imma dhaif, masyaallah. Ini yang disebutkan tadi itu. Wa illa kata beliau, para muhaddisin terdahulu sebelumnya mereka membagi hadis cuma dua saja. Jadi hadis itu aslinya cuma dua. Imma sahih, imma dhaif. Cuman para pakar ahli hadis, para pakar hadis, mereka setelah meneliti dan mengecek kembali, ternyata ada hadis yang derajatnya itu apa barakallahu fikum? Dhaif tapi masih bisa ditopang. Oh ditopang ya, masih bisa dikuatkan lagi dengan berbagai macam jalannya dan jalurnya naiklah derajatnya menjadi apa hasan li khairi hasan pun ternyata dikumpulkan lagi berbagai macam jalurnya akhirnya menguat menjadi sahihun li khairi paham maksudnya na'am barakallahu fikum berarti sudah kita selesaikan bacaan kita terhadap hadis yang ke-29 beserta syarah yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala wa ra'ahu na'am barakallahu fikum kita baca hadisnya, masuki hadis yang ke-30, syarahnya pada pertemuannya akan datang insyaallah taala. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Jangan sampai lupa namanya ini ya. Siapa namanya Imam Nawawi tadi? Isa Yahya bin Syaraf Abu Zakaria. Pertanyaannya, pertanyaan Abdul Ghafur. Al-Imam An-Nawawi Abu Zakaria Yahya bin Syaraf namanya. Eh? Bagaimana keadaan anaknya Imam Nawawi ini, Zakaria? Imam atau bagaimana? Kan kuliahnya Abu Zakaria. Nah, anaknya ini bagaimana Zakaria ini? Imam atau muhaddis atau bagaimana? Eh, ulalam. Lah Eh, pertanyaannya di Naam dilemparkan yang lainnya. Eh, nam. Alhamdulillah. Bagaimana? Eh? Imam bukan? Apa? Ewa, beliau tidak punya anak. Jadi nggak ada Zakaria. Paham ya? Karena apa? Karena kunyah itu tidak mengharuskan punya anak. Termasuk imam ahli sunnah yang meninggal dunia belum sempat menikah diantaranya al Imam An Nawawi dan juga siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sehingga Walaupun Syekhul Islam kunyahnya Abu Abbas, enggak punya anak namanya Abbas. Walaupun Imam Nawawi kunyahnya Abu Zakaria, enggak punya anak namanya Zakaria. Jadi kunyah itu tidak mengharuskan punya anak. Mohon salah ya. Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa kita lihat al hadits 30, hadis yang ke-30. Berarti kalau kita sudah baca 30 ini, hadisnya kurang lebihnya tinggal tersisa 12 hadis lagi. Paham ya? Karena yang kita baca ini kan yang 42 hadis. Walaupun Ibnu Rajab Al-Hambali ha, menyempurnakan menjadi 50 kan, tapi yang kita baca ini yang 42 hadis. Naam. Labas kita lihat. Al-hadits 30 hadis yang ke-30. An Abi Sa'labah Al-Khushani, Jursum ibn Nashir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala Rasulullah wasallam bersabda, Inna Allah Taala farada faraida, fala tudanyuha wa hadda hududan fala taqtaduha wa harrama asya'a fala tantahiquha wa saqata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabhathu anha ruwah daruqutni wa ghairuhu perhatikan baik-baik ini hadisnya Rasulullah SAW sabda sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kewajiban-kewajiban maka jangan kalian menyia-nyiakannya jadi kewajiban tersebut kita tunaikan, kita kerjakan sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban yang mana? Dua-duanya. Kewajiban yang fardu. Naam aini tetap kita kerjakan karena itu kewajiban per individu, kewajiban yang fardu kifai kita kerjakan kalau belum ada orang yang mengerjakannya. Paham maksudnya ya? Seperti itu naam. Jangan kalian menyia-nyiakannya. Kemudian berikutnya wahaddahu dudan. dan juga Allah taala telah menetapkan suatu hukum fala ta'taduha Allah telah meletakkan suatu hukum batasan-batasan jangan kalian melampaui batasan tersebut paham ya jangan kalian melampaui batasan tersebut atau melanggar batasan tersebut na'am wa harrama asya'a kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengharamkan nah barakallahu fikum beberapa perkara fala tantahiquha jangan kalian melanggar perkara-perkara yang telah haramkan tersebut. Apa maksudnya ya? Jadi Allah Taala pertama mewajibkan suatu kewajiban, jangan di Nah barakallahu fikum disia-siakan. Yang kedua Allah Taala menetapkan suatu hukum, batasan-batasan, jangan dilanggar, jangan melampaui batasannya. Kemudian Allah Taala apa mengharamkan beberapa perkara, jangan dilanggar perkara yang Allah Taala haramkan tersebut. Tapi ada juga wasaqata an asya'a rahmatan lakum. Allah Taala mendiamkan atau diam dari suatu perkara sebagai bentuk kasih sayang untuk kalian ghairan istiyanin bukan karena lupa fala tabahatu anha jangan kalian mencari-cari maksudnya bagaimana kalau sudah didiamkan di situ berarti menunjukkan itu mubah hukum asalnya paham ya jadi enggak perlu mencari-cari lagi bagaimana sih hukumnya bagaimana sih kalau seperti ini bagaimana nanti semuanya sudah dijelaskan yang haram-haram yang halal-halal paham ya Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi hukum globalnya seperti itu. Jadi suatu perkara yang Allah taala memang diam, tidak menghukum itu halal atau haram, itu globalnya nanti masuk dalam kategori mubah. Paham ya? Masuk dalam kategori mubah. Selama apa? Tidak berseberangan dengan syariat. Wal aslu fi adatinal ibahah hatta yaji'a shariful ibahah. Hukum asalnya tradisi, suatu kebiasaan, eh, adat istiadat itu boleh-boleh saja Selama apa? Selama tidak ada dalil yang memalingkan dari pembolehan tersebut. Lahum. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi, yang seperti ini keadaannya enggak perlu kita mencari-cari lagi. Naam. Ruwahu Daruqutni wa ghairuhu. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan juga yang lainnya. Naam barakallahu fikum kisah mengenai Imam Ad-Daruqutni wala alam mana terlupakan letaknya. Cuman dulu pernah dikisahkan, naam termasuk kisah yang sangat mengharukan. Beliau ini seorang imam yang bisa dikatakan nah ketika mengambil hadis, nah beliau kelihatannya mengantuk. Paham ya? Nah, tapi semua hadis sampaikan gurunya hafal semuanya. Itulah kehebatan beliau. Imam Ad-Daruqutni. cuma ana sumbernya terlupakan ya nanti cek lagi ya. Nah, barakallahu fikum dulu pernah sebutkan ketika belajar di Darul Hadis Damat saat itu barakallahu fikum. Jadi kisahnya Imam Daruqutni ini nah bisa dikatakan menunduk kelihatannya mengantuk gitu ya. Tapi semua hadis yang disampaikan gurunya hafal semuanya. Masya Allah. Nah itu termasuk kehebatan para ulama terdahulu. Nah barakallahu fikum hafizakumullah. Penjelasannya insya Allah kita tunda pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah rabbil alamin.